Qala Syekh Shalal Fauzan kita bacakan ucapan beliau man za'ama anna ahadan yarallaha fi dunya ru'yata 'ainin la ru'ya fil manam huwa kafirun. Barang siapa yang menyangka bahwa ada seorang manusia yang melihat Allah di dunia dengan penglihatan mata kepala bukan dalam mimpi fa kafirun maka dia kafir. Yang mengatakan bahwasanya dia bisa melihat Allah di dunia maka dia kafir. Mengapa demikian? Kenapa hal ini batil, sesat dan pelakunya keluar dari Islam, kafir dia? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala la yura dunya. Tidak dilihat di dunia dengan mata kepala Walihada dalilnya adalah dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-143. Tatkala Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Arini andur ilaik ucapan Nabi Allah Musa Perlihatkanlah kepadaku Aku ingin melihatmu. Sebutkan dalam matan kitab Lumatul I'tiqad sebuah asar Nabi Allah Musa mengatakan ini asma'u sautaka walam araka Aku mendengar ucapanmu ya Allah namun aku tidak melihatmu Kemudian Musa meminta kepada Allah Azza wa Jal untuk hari ini andur ilaik aku ingin melihat kepadamu maka Allah Subhanahu wa taala menjawab jawabannya adalah sebagai berikut kala lantarani engkau tidak akan bisa melihatku walakin indur ilal jabal akan tetapi lihatlah ke gunung itu. Ondur ila jabal. Lihatlah ke gunung itu. Amin maukan. Fenistaqarra makanahu fasal fatarani. Kalau gunung itu istakar makanahu tetap kokoh dan kuat seperti itu maka niscaya engkau akan bisa melihat. Coba lihat kata-katanya. makanahu kalau gunung itu kokoh tidak bergetar, tidak berguncang, tidak hancur, maka engkau akan bisa melihat." Fasaufa tarani. Kalau Qala Syekh Beliau melanjutkan keterangan Syekh Salaf Fauzan, "Fala ahada yarallaha fi ya dunya." Ayat ini menerangkan tidak seorang pun manusia melihat Allah dengan kedua mata kepalanya. Wahada mahal ijma'in bainal ulama. Ini adalah satu hal yang ijma' para ulama yang telah kami sampaikan tadi sebelum maghrib. ulama ahlu sunnah dari zaman sahabat sampai hari ini semuanya sepakat. Tidak seorang pun manusia bisa melihat Allah fid dunia. Innama ru'yatullah fil akhirah. Dipertegas lagi oleh beliau pada pembahasan yang sebelumnya telah kami sampaikan bahwa melihat Allah itu kelak di akhirat bagi hamba-hambanya yang mukminun yang beriman kelak di akhirat. Lenas berikut ini beberapa keterangan mengapa manusia tidak mungkin atau tidak bisa melihat Allah dengan kedua mata kepalanya ketika di dunia. Alasannya disebutkan. Li'anna an-nasa fid dunya di'afun la yaqdiruna ala رؤية lima fi min adh الضعف. Karena manusia itu ketika di dunia mereka lemah, diaf. Kelemahan yang sangat lemah. Kita kaum muslimin kemampuan kita sangat terbatas dalam mengangkat beban saja paling berapa kilo. Dalam pandangan melihat Cahaya yang begitu terang saja sudah silau. Melihat matahari ketika terang juga. Mataharinya kelihatan tapi nggak mampu. Lemah mata kita. Apalagi ada min, ada plus, ada glukoma lah macam-macam. Ya. Lemah. Kelemahan-kelemahan ini tidak memungkinkan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan pertama. Berbeda hanya ketika kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan fisik bagi ahli jannah dipersiapkan untuk mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keterangan para ulama kita dalam banyak kitab pembahasan tentang etikat ini. Alasan kedua. Walihada lamma tajallallahu Allahu lil jabal tadakkaka tadakkaka yani ja'alahu dakka falamma tajalla rabbuhu ja'alahu dakka yani tadakkaka ketika Allah Subhanahu wa taala tajalla tajalla itu bahasa Arab diterjemahkan kalau kepada terjemahan kita muncul menampakkan Ketika Allah Subhanahu wa taala tajalla hendak menampakkan dirinya. Jalahu dakka gunung itu berguncang dahsyat. Kala saya Saleh Fauzan, wasara turaba, gunung akan menjadi debu. Tidak mampu akan menjadi debu, hancur. Lah bagaimana lagi dengan manusia? gunung saja sara turaba fakaifa bibni adam gunung saja tidak akan mampu Bagaimana dengan Bani Adam yang kekuatan fisiknya jauh di bawah gunung? Sampai sini bisa difahami? Ya. Alaysa huwa min lahmin wa dam? Bukankah manusia terdiri dari daging dan tulang belulang serta darah sehingga mereka banyak mengalami kelemahan besi saja korosi pak dia termakan waktu dan kemudian korosi kemudian patah balik ke manusia adem setitik gerges. Suasana panas, geringsang, ngeluh. Manusia. Banyak kelemahannya. Dari sini kaum muslimin manusia tidak akan mungkin bisa melihat Allah di dunia. Fa'inallah yu'til mu'min kuwatan. kata beliau amma fil akhirati adapun di akhirat Adapun di akhirat. Inna Allah yu'ti lil mu'min quwwatan yaqdiruna biha ala ru'yatillahi wa talazzudi bi ru'yatihi. Adapun di akhirat Allah berikan kemampuan kekuatan bagi hamba-hambanya mukminin sehingga mereka mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala dan merasakan kelezatan yang sangat lezat. Kenikmatan yang paling besar adalah kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa taala dan mendengarkan kalam Allah. Nanti akan kita sebutkan dalil tentang hal itu insyaallah. Faruyatullah fil akhirah sabidatun wa mutawatiratun lil mu'minin. Maka dengan demikian dalil-dalil tentang melihat Allah di akhirat bagi kaum mukminin dalilnya sangat kokoh disebutkan dalam Al-Qur'an juga disebutkan dalam hadis yang derajatnya mutawatirah. Tidak mungkin ditolak. Saking banyaknya riwayat dan para sahabat yang menyebutkan yang juga jumlahnya banyak. Sehingga Nabi bukan hanya sekali berbicara tentang hal ini, tapi berkali-kali dengan redaksi yang berbeda-beda. Waktu yang berbeda-beda, kesempatan yang berbeda-beda, sehingga keyakinan ini sangat kokoh. Wama amma sekali lagi dipertegas oleh beliau adapun di dunia fala ahada yarallaha tidak seorang pun di antara manusia melihat Allah ru'yata dengan pandangan mata kepala. Hadirin kaum muslimin ini keterangan yang disampaikan oleh Syekh Saleh Fauzan tentang pembahasan apakah mungkin ada seorang yang bisa melihat Allah di dunia jawabannya adalah beliau mengatakan Melihat dengan mata kepala tidak seorang pun yang bisa melihatnya di dunia. Pembahasan kita menjak pada pembahasan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Apakah Nabi kita melihat Allah? Sudah kami singgung sedikit tadi sebelum maghrib akan kami sampaikan rinci. Ada khilaf sedikit tentang perkara ini di kalangan para sahabat dan para ulama kita. Wahdalahu masih dengan ucapannya Syekh Saleh Fauzan dalam kitab Idhaful Qari beliau mengatakan wahdalahu dan mereka ahlu sunnah berbeda pendapat. Hal ra'ahu nabiyyu Lailatul Mi'raj am lam yarahu Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala ketika Mi'raj di malam beliau Mi'raj atau Nabi tidak melihatnya? Ini ada khilaf di antara para ulama. Berbeda pendapat di antara para ulama. Bahkan dari zaman sahabat. Kita lanjutkan dulu keterangan Syekh Saleh Fauzan baru kita akan tambahkan keterangan tentang bab yang satu ini. Kalau Syekh Saleh Fauzan dalam bab ini apakah Rasulullah SAW melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala beliau? As-sahih yang sahih al-walladhi alai jamahir dan pendapat yang dipegangi oleh mayoritas para ulama jamahir jamak dari jumhur An anna rasul lam yarahu bi'ainihi bahwa rasul tidak melihat Allah dengan kedua mata kepala beliau wa inna marahu biqalbihi wa basiratihi Tak lain Nabi melihat Allah dengan hatinya dan dengan ilmu basirah. Biqalbihi wa basiratihi. Ini ucapannya Syekh Salaf Akan kita sampaikan nanti khilafnya. Insya Allah. Saya kadang mengatakan begitu, nanti akan saya sampaikan. Men pada penasaran, Pak. Ya betul, Pak? Ya syukur-syukur ada waktu. Kalau nggak ada waktu bulan depan. Wuh, saya temen. Ya tidak, ini waktu masih panjang pak. Nah, kita selesaikan dulu ucapan Syekh Hazan agar kita mendapatkan keterangan yang jelas oleh ulama kita yang ada di zaman kita sekarang ini melalui karangan beliau Idhaful Qari Ta'liqat ala Syarh Sunnal berbahari. barbahari yang sedang kita baca adalah kitab itu. Belum lanjutkan ucapannya. Lianna ahadan la yarallaha fi dunya. Yang benar itu tadi. Nabi tidak melihat Allah dengan kedua mata kepala beliau. Akan tetapi beliau melihat Allah Bikalbihi dengan hatinya. Wa bibasiratihi dengan ilmu yang mendalam. Yang ada dalam hatinya. Alasannya kembali kepada perkara yang tadi disampaikan di awal karena kita meyakini bahwa tidak ada seorang pun manusia yang bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mata kepala di dunia. Lo Nabi kan tidak di dunia Pak. Di mana? Mi'raj Sidratul Muntaha yaitu masih dunia Pak. Belum akhirat. Akhirat itu kapan? Dimulai setelah kiamat, itu akhirat. Kalau nah, sih "Lianna Allah Alam min ayyarahu nas fi dunya." Karena Allah itu maha yang sangat besar, lebih agung, lebih besar dari dilihat oleh mata manusia ketika di dunia. Oleh oleh karena ini, Beliau kemudian mengakhiri penjelasannya dengan membawakan sebuah riwayat. Dan ini adalah salah satu di antara penjelasan para ulama kita dari zaman dulu sampai hari ini. Oleh karena ini, ketika Rasul ditanya oleh seorang sahabat, Su'ilan Nabiyu, Hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Rabbmu? Di antara yang bertanya tentang hal ini siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan Aisyah mengatakan, "Aku orang yang paling pertama bertanya kepada Rasul tentang perihal ini. Apakah engkau melihat Rabbmu?" Apakah kau melihat Rabbmu? Lihat al Mi'raj. Ketika Mi'raj. Kita tahu semuanya ya. Mi'raj Isra dan Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan malam dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Di malam itu juga Nabi Mi'raj naik ke Sidrul Muntaha. Mi'raj itu alat uruj, alat untuk naik. Tidak disebut apa. Bentuknya kayak apa. Kalau yang dari Mekah ke Palestina itu naik buruk kendaraan yang lompatannya itu sepanjang mata memandang. Begitu memandangnya di ujung sana, sep, sep, begitu. Cepat sekali. Hadirin kaum muslimin, ketika Nabi di Sidratul Muntaha, ketinggian yang sangat puncak, hanya beliau yang sampai ke arah sana, sampai ke tempat itu ada malaikat Jibril tertinggal hanya beliau sampai ke Sidratul Muntaha dan ini menunjukkan keutamaan beliau yang sangat tinggi di hadapan Allah Azza wa Jal hanya beliau sampai tingkatan setinggi itu di saat itu Allah memerintahkan kepada beliau sholat lima waktu ketika beliau ditanya bahkan kau melihat Allah ketika Mi'raj Qala nurun anna arahu. Riwayat Imam Muslim. Cahaya. Aku lihat itu. Aku lihat cahaya. Cahaya kaum muslimin. Kalau uh, kita ini di bawah lampu. Lampu cahaya Pak. Tetapi ketika cahaya itu terang benderang Gak nampak itu. Tembok-tembok. Gak nampak itu. Kebun sawah. Ketika cahaya sangat terang. Tertutupi. Tertutupi. Dan itulah yang hijab. Yang menutupi. Akan disebutkan nanti dalinya. Itulah yang menutupi. Sehingga tidak ada orang yang bisa melihat Allah Azza wa Kelak di akhirat dibuka hijab itu. Hijab dari cahaya yang sangat terang benderang yang tidak tembus pandangan. Apa di balik itu tidak tahu orang itu, saking terangnya. Sehingga hijab penutup itu tidak mesti tembok. Apalagi cuma kain. Itu tabir, Pak. Ya. Ini nur. Cahaya. Waqala beliau mengatakan dalam riwayat Muslim juga hijabuhun nur hijabnya adalah cahaya yang menutupi beliau dari melihat Allah Azza wa Jalla adalah cahaya cahaya sudah gak melihat yang lainnya nurun anna arah cahaya hijabuhun nur Hijab yang menutupinya adalah cahaya. Lau kasyafahu kalau seandainya cahaya itu disingkap, yakni hijab itu dibuka, apa yang akan terjadi? Lah rokok subuh subuhat wajib. Maka akan membakar apapun yang sampai padanya subuhat. Subuhat bukan syubhat ya, subuhat wajah cahaya wajah Allah azza wajalla sampai pada pandangan Allah Subhanahu wa taala terbakar semuanya. Hadirin kaum muslimin, ini muslim sehingga dengan ini ahlu sunnah meyakini bahwa Nabi kita tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala ketika kapan? Mi'raj. Ketika di akhirat bagaimana? Ya melihat Pak. Itu satu hal yang sudah kita imani, kita yakin. Berikutnya kaum muslimin akan kami sampaikan tentang pembahasan yang tadi kami sampaikan di atas tentang Nabi kita Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam. Pembahasannya adalah hal Nabi sallallahu wasallam ra'a rabbahu bi'ainai ra'sihi. Apakah Rasul melihat Allah Azza wa Jal dengan kedua mata kepala beliau ketika Mi'raj? Di sini ada tiga pendapat. Mari kita perhatikan tiga pendapat ini dari ulama kita, bahkan dari para sahabat dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah serta Imam Ibnu Qayyim berupaya untuk menyatukan tiga pendapat itu. Kita perhatikan pendapat yang pertama adalah mereka-mereka yang menetapkan bahwasanya Nabi Muhammad alaihissalam melihat Allah subhanahu wa taala secara mutlak. Ini disebutkan oleh Imam Ibn Abbas radhiyallahu an ucapan beliau ini ditulis dalam kitab Ibn Abi Asim kitab sunnah karya Imam Ibn Abi Asim dan riwayat Ibn Abbas ini yang akan kita baca disahihkan oleh Syekh Al-Albani tapi lihat kalimatnya <clears throat> Yaqul Ibn Abbas berkata Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu Atajabun Apakah kalian merasa heran? Antakun al-khullat Ibrahim bahwa al-khullah diberikan kepada Nabi Ibrahim. Al-khullah orang yang pertama kali menjadi kekasih Allah yang paling tercinta, Nabi Ibrahim. Pertama kali secara zaman. Yang kedua Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam. Secara kedudukan Nabi kita khullatullah al-wahid. Kekasih Allah nomor satu yang paling disintai. Baru kemudian Khalil yang kedua Nabi Ibrahim. Wal kalama li Musa. Apakah kalian merasa heran bahwasanya al-kalam diberikan kepada Musa, yakni kalimur rahman Musa. Nabi yang diajak bicara oleh Allah disebut dengan kalimur rahman adalah Musa alaihissalatu wassalam. Jangan heran itu tersebut dalam Al-Quran. Amanah dalilnya. Wa kallamallahu Musa taklim. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Nabi Allah Musa. Dengan ini diketahui Musa kalimur rahman. Apa kalian heran? Kemudian ketiga kata Ibn Abbas. Warru'yatu li Muhammadin alaihissalatu wassalam. Dan apakah kalian heran bahwa melihat Allah bagi Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam adalah sesuatu yang hak? Apa kalian heran? Kalimat ini kaum muslimin akan dijelaskan oleh Syekh Islam bahwa Ibn Abbas tidak mengatakan melihat dengan kedua mata kepala. Tetapi melihat. Melihat itu bisa dengan hati, dengan basirah, bisa dengan mata kepala. Sehingga beliau akan menjamak antara ucapannya Ibn Abbas dengan ucapannya Aisyah radhiyallahu anha dengan ucapannya Imam Ibn Mas'ud dan yang lain. Kita ikuti. Jangan beranjak. Bok nanti salah paham. Tidur ya jangan pak. Kasih sore aja turu. Ngantuk bolehlah. Tapi harus paham. Jangan salah paham. Nanti keluar dari sini salah paham. Nanti di dia saya pun ngajarnya kayak gini loh. Orang bener dia, awal nyenengan dan kurungannya separo. Ya orang bener. Ngaji kami ngantuk. Ngantuknya mungkin pak. Nego jam sangat munggah. Ini baru maghrib sudah ngantuk. Yang ngantuk baru duduk langsung ngantuk. Cepat-cepat berobat, bukna diabetes. Itu indikasi. Ya. Tukang ngantuk diabetes itu pak. Hadirin melainkan yang berikutnya. Ibn Abbas berdalil dengan ayat Al-Quran dalam surat An-Najm Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Laqad ra'ahu walaqad ra'ahu. Allah sebutkan begitu lafadznya. Dan sungguh Nabi telah melihatnya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra yang kedua kalinya. Inda sidratil muntaha di Sidratul Muntaha. Ini Mi'raj berarti. Nabi sampai Sidratul Muntaha ketika kejadian apa? Mi'raj. Ini dalilnya. Mau ngomong apa dengan Sebentar, jangan beranjak, Pak. Nanti bok sesat. Qala Ibnu Abbas mengatakan, Ra'a rabbahu fadadalla Ayat ini menerangkan Nabi melihat Robnya. Masya Allah. Pendapat yang kedua. Berarti tadi pendapatnya siapa? Ucapan Imam Ibn Abbas. Dengan dalil tadi. Pendapat yang kedua. Dari salaf. Man qayyadaha biru'til qalbiyah. Sebagian ulama' menyebutkan bahwa melihatnya dengan ru'yah qalbiyah. Melihat dengan hati. Ini pula pendapat Ibn Abbas yang disebutkan dalam kitab riwayat Imam Muslim biqal bin Abbas fi qali ta'ala wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra ayat yang tadi dipakai Sungguh Nabi telah melihat Allah. Apa maksudnya? Ternyata ada satu riwayat dari Ibn Abbas. Kala Ibn Abbas mengatakan riwayat lain. Berarti dari riwayat sendiri. Ini riwayat tersendiri. Di awal satu kali kesempatan Ibn Abbas mengatakan Allah. Nabi melihat Allah. Mutlak begitu saja. Tanpa menyebut melihat dengan mata kepala. Dalam riwayat ini disebutkan Inna nabiyya ra'a rabbahu biqalbihi bahwa nabi melihat Allah dengan hatinya. Riwayat-riwayat ini dikumpulkan oleh para ulama dari satu sumber Ibn Abbas. Sehingga nanti akan disebutkan oleh Halimah bin Temiyah bahwa Ibn Abbas mengatakan semua riwayat dari Ibn Abbas berputar pada melihat. Tidak ada kalimat melihat dengan mata kepala. Bahkan ada riwayat menyebutkan Ibn Abbas mengatakan melihat dengan hatinya. Sehingga dengan ini tidak bertolak belakang dengan ulama yang lain. Disebutkan begitu cara menggabungkannya. Kita masuk pada yang berikutnya. Masih dari kalimat Ibn Abbas, diriwayatkan Imam Muslim dalam sahih beliau, Ibn Abbas mengatakan, "Ra'a rabbahu bi fuadihi marratain." Allah Nabi Muhammad SAW melihat Allah dengan hatinya bi fuadihi marratain dua kali. Ini riwayat-riwayat yang dari Ibn Abbas. Sekarang pendapat yang ketiga. Beberapa salaf semisal Aisyah radhiyallahu anha menafikan itu total. Menafar ru'ya mutlakan. menyadarkan bahwa Nabi melihat Allah dengan mata kepalanya itu ditolak, ditiadakan. Di antaranya adalah ucapannya Aisyah radhiyallahu anha Masih ada air, Pak? Nah, ini, ini. Di bawah aja. Saya ada agak boros air minum. Betul nampaknya pagi. Musim hujan, Pak, nggak usah khawatir air banyak. Hadirin kaum muslimin rahiman jami'an. Kami akan bacakan keterangan dari riwayat Aisyah. Panjang hadisnya. Mari kita dengarkan bersama. Aisyah menyebutkan ketika ditanya oleh Masruq, "Kuntum muttaki'an inda Aisyah." Aku beliau adalah seorang muridnya Aisyah yang banyak menerima ilmu dari Aisyah anha. Aku di waktu itu berada Inda Aisyah di samping Aisyah di majlis Aisyah radhiyallahu anha qalat thalathun man takallama bihinna biwahidatin minhunna faqad a'zama 'ala Allah al-fariya ada tiga hal kata Aisyah Barang siapa yang dia berucap dengan tiga hal ini Maka sungguh dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga hal yang barang siapa berucapnya, mengatakannya, meyakininya, maka sungguh dia telah berdusta. Azamu al sebesar-besar kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Qala wa kuntu muttaki'an fajalastu aku pun kemudian duduk. Aku bertanya apa itu tiga itu? Fakultu ya ummal mu'minin undurini wala ta'jilini. Bahasa Arabnya begitu. Tunggu-tunggu sebentar. Jangan segera-gera, jangan tergesa-gesa menyampaikan tiga hal itu. Apa itu tiga hal itu? Apa yang kau maksudkan dengan tiga hal itu? Kata Masruk, bukankah Allah menyebutkan dalam Al-Quran Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dalam satu ayat di surat Muhammad Ya, dalam surat uh, At-Takwir ayat yang ke-23 Allah ber, Allah berfirman walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sungguh Nabi melihatnya di ufuk yang sangat jelas. Kemudian ditanya lagi dalam surat yang lainnya, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra dalam surat An-Najm. Sungguh Nabi telah melihatnya pada kali yang kedua. Ini maknanya apa ini? Ditanyakan oleh Masruq kepada Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Ini Nabi melihat apa ini? Nabi melihat siapa ini? Bahasanya ro'ahu, ro'ahu. Domirhu itu kembali kepada siapa? Maka faqalat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ana awwalu hadil ummah sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anha." Aku orang yang pertama kali di umat ini yang bertanya kepada Rasul tentang ayat itu tadi. Ini apakah kau melihat Allah? Karena ayat itu mengatakan lakot ra'ahu. lakot ra'ahu. Rasul menjawab, kata Aisyah, faqala Rasulullah. Rasul kemudian menjawab ketika ditanyakan kepada beliau, "Innama huwa Jibril." Tak lain yang aku lihat di dua ayat itu adalah Jibril. Bukan Allah. Ini satu keterangan. Aisyah langsung bertanya kepada Rasul, apakah dengan ayat ini kau melihat Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabannya, Inna Jibril. Itu adalah malaikat Jibril lam arahu. Nabi melanjutkan kalimatnya. Yang akan kita terjemahkan kalimatnya siapa? Nabi. Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, lam arahu ala surati allati khuluq alaiha. Aku tidak pernah melihat Jibril pada bentuk aslinya. Di mana Allah menciptakan Jibril pada bentuk aslinya itu ghaira hatain marotain selain pada dua kesempatan itu pada dua kesempatan itu satu dalam surat takwir satu dalam surat an-najm Nabi melihat malaikat Jibril raitu munhabitan aku melihat malaikat Jibril munhabitan itu turun dari langit munhabitan minas sama' dari langit. Sadan menutupi langit. Besarnya itu menutupi langit. Amru khalqi ma baina as-sama ilal ard. Besarnya fisiknya Jibril antara bumi dengan langit. Aku melihatnya cuma dua kali. Kalau begitu berarti orang yang menggunakan ayat ini untuk mengatakan bahwasanya Nabi melihat Allah terpantahkan, Karena ayat ini diterjemahkan, ditafsirkan, dijelaskan oleh Rasul sendiri. Ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Apakah engkau melihat Allah?" Dengan dua ayat ini, tidak, itu adalah Jibril. Aku tidak pernah melihat bentuk fisiknya Jibril yang Allah ciptakan dengan fisik itu kecuali dua kali itu saja dan besarnya malaikat Jibril adalah antara bumi dengan langit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu makhluk. Bagaimana dengan haliknya? Sang pencipta. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril yang sangat besar itu. Kira-kira gunung-gunung di dunia ini. Mampu tidak Pak? Kalau seandainya diinjak, hancur pak. balik ditendang, itu debu Bumi ini kecil. Itu makhluknya bagaimana dengan Al-Khalik. Allah Azza wa Jal. mah paling besar. Lebih besar daripada arsh. Allahu Akbar. Allah maha besar. Allah yang maha terbesar. Tentunya ja'alahu dakkah akan menjadikan gunung itu hancur. Sebagaimana tadi kita sampaikan di depan. Hadirin kaum muslimin, Aisyah setelah meriwayatkan tadi di atas, beliau mengatakan, kita akan menerjemahkan ucapannya Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat, "Alam tasma anna Allah Ta'ala yaqul" Wahai Masruk, apa engkau tidak mendengarkan kalam Allah? La tudrikul absar wa yudrikul absar. Mata-mata manusia tidak akan bisa meliputi Allah Azza wa Jalla. Yani melihat Allah dengan penglihatan meliputi. Kalau kita melihat orang, pandangan kita bisa meliputi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Atas bawah kanan kiri nampak. Ini namanya pandangan kita meliputi. Melihat Allah Azza wa Jal dengan bahasa ru'yah. Melihat. Bukan dengan bahasa idrok. Beda. Kalau idrok itu melihat dengan meliputi. Itu tidak mungkin. Karena Allah berfirman, La tudrikul absar. Mata manusia tidak akan bisa melihat Allah dengan Pandangan yang meliputi Allah Maha Besar. Wa yudrikul absar. Namun Allah Maha meliputi pandangan-pandangan manusia. Aisyah dengan dalil itu menunjukkan bahwa manusia tidak melihat Allah Azza wa Jalla dengan kalimat idrak. Yang diyakini oleh ahli sunnah dengan kalimat ra'a rabbahu melihat. Apa bedanya? Coba kita melihat langit. Ketika siang hari, lihat langit, lihat semuanya. Ya ndak, itu langit di atas pekalongan pak. Langit yang di Jakarta terlihat oleh mata jenengan pak? Tidak. Apalagi oh, langit yang ada di Lampung, yang di Aceh, terlihat? Nah. Kalau di pesawat, melihat langit? Lihat. Abang kau bisa melihat semua langit? Nah. Bisa melihat namun tidak bisa meliputi. Itulah beda antara ru'ya dengan idrok. Bisa dipahami ya? Kemudian Aisyah menyebutkan dalam surat ash kalau tadi dalam surat Al-An'am ayat yang ke-103. Sebutkan dalam surat Ash-Shura ayat yang ke-51. Allah berfirman, "Wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahya tidaklah Allah berbicara kepada manusia kecuali itu adalah wahyu jadi apa yang Allah sampaikan kepada Rasul itu namanya apa wahyu Al-Qur'an ya wahyu sunnah Nabi ya wahyu amin warai hijab Allah tidak bicara kepada hambanya kalau bukan dari wahyu bicara langsung itu ada hijabnya Allah bicara kepada Musa, ada hijabnya. Demikian pula dengan ayat ini, Allah berbicara kepada Nabi Muhammad wasallam ketika Mi'raj ada hijabnya. Apa hijabnya? Nurun. Hijabuhun nur. Yang menghijabinya adalah cahaya. Au yursilu rasulan fayuhi biidnihi ma yasha innahu aliyun hakim. Kalau Allah hendak berbicara kepada hamba-hambanya, maka Allah utus Rasulnya. Kemudian Allah wahyukan wahyunya kepada Rasul itu. Kemudian disampaikan wahyu itu kepada hamba-hambanya. Hadirin kaum muslimin, Penjelasan berikutnya Al-Imam Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu Ini belum Isya ya? Belum. Tapi kayaknya antum sudah lah capek apa nggih? Sudah lelah nopo pripun? Badai lanjut nopo rampung, Pak? lanjut. Karena kalau tidak lanjut, bok salah mengerti, nyambungnya bulan depan angel pak. <laughs> Butuh nyambung pembahasan lain lagi. Ya mau ngantuk ya silakanlah diperbolehkan. Diizinkan ngantuk. Ibn Mas'ud radhiyallahu an sama dengan Aisyah radhiyallahu anha menafsirkan siapa yang dilihat oleh Rasul dalam dua ayat tadi dalam surat Takwir dan surat najm Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Walaqad ra'ahu eh, 'inda sidratil muntaha. Kita bacakan an Ibn Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Allah melihat uh, Nabi melihatnya yang kedua kali. Qala Ibn Mas'ud menafsirkan ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril. Ayat ini yang dimaukan adalah Rasul melihat malaikat Jibril fi suratihi dalam wujud aslinya. Disebutkan oleh beliau lahu situmi'ati jinahin memiliki enam 600 sayap. Ada yang menerjemahkan bulu salah pak. Garuda bulunya pinten bang lah kadang kala nggih. Eh, Garuda ekornya ada berapa bulunya? Delapan. Sayapnya tujuh belas. Nah, bulu lehernya berapa? Autodranya empat puluh lima sehingga itu nah, tanggal tujuh belas bulan delapan seribu sembilan ratus empat puluh lima. Sumonggo niku kan karangan wong Pak Butonopo. Tidak perlu dengan dalil. Adapun tentang Jibril ada dalil yang menyebutkan 600 janahin atau jinahin, yakni apa? sayap. Kayak apa itu penggambarannya? Wallahu a'lam. Jenengan bingung pada apa Pak? Aku juga bingung. Ini tidak perlu kita gambarkan di benak kita memberat-beratkan diri. Saya pengen paham kayak apa maksudnya 600 sayap. Enggak perlu Pak. Gak akan mungkin bisa. Tidak semuanya harus kita akal-akalkan kemudian baru kita percaya. Kalau kita begitu apa bedanya dengan orang kafir yang segala-galanya harus nampak baru dipercayai? Oh kita mukmin kok. Nabi yang memberitahukan malaikat Jibril memiliki 600 sayap, kepalanya di langit, kakinya di bumi, satu sayapnya di, uh, satu kakinya di ujung barat, yang satunya di ujung timur. Besar sekali, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini juga menguatkan bahwasanya Nabi itu tidak melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala. Sekarang bagaimana caranya? Ucapannya Ibn Abbas yang sahih juga riwayatnya Sanad jadi saya Syekh Al-Bani dalam kitab As-Sunnah Karimam Ibnu Abi Asif dengan riwayat tadi. Riwayatnya Aisyah juga sahih, riwayatnya ibnu Abbas, ya eh, Ibnu Mas'ud juga sahih. Akan kita bacakan keterangan Imam Taimiyah setelah adzan. Bukan berarti adzan ini ik, uh, eh, iklan berjalan bukan Pak. Setelah iklan bukan, setelah adzan. Karena kita sudah masuk Adhan, adhan ya maudu tafadhalu barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kita akan sampaikan di sini ucapan Syaikhul Islam Taimiyah tentang pembahasan tadi di atas Apakah Nabi kita melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala? Qala Syekh Sam Taimiyah rahimahullah taala biqalihi ucapan beliau adalah laisa dzalika bi khilafin fil haqiqati. Dalam hakikatnya pembahasan ini tidak ada khilaf di antara para ulama. Syuh lihat ucapan Ibnu Taimiyah. Tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat antar para salaf. Ucapannya Ibn Abbas, ucapannya Aisyah, ucapannya Ibn Mas'ud, radhiyallahu anhum ajma'in, tidak ada khilaf. Bagaimana caranya menggabungkan ucapan-ucapan tersebut yang tadi kami telah bacakan di atas? Beliau mengatakan, "Fa inna Ibn Abbas lam yakul ra'ahu bi'aini ra'sihi. Karena Ibn Abbas ketika mengatakan Nabi melihat Allah Azza wa Jal itu tidaklah melihat dengan mata kepala. Tidak ada riwayat itu. Yang ada justru Ibn Abbas mengatakan Nabi melihat Allah dengan mata hatinya. Biqalbi bifuadihi dengan hati. Ini ungkapan beliau. Sehingga tidaklah bertelak belakang dengan keterangan Aisyah bahwa Allah bahwa Nabi tidak melihat Allah. Karena yang ditolak, yang ditiadakan oleh Aisyah adalah melihat dengan mata kepala. Disebutkan dalam kitab beliau kitab yang berjudul Istima'ul Jiyushil Islamiyah belum mengatakan wa amar ru'yatu adapun permasalahan melihat Allah falladhi thabata sahih yang ada dalam sahih dari Ibn Abbas beliau bicara riwayat dari Ibn Abbas yang tadi kami telah bacakan أنه قال رأى محمد صلى الله عليه wasallam ربه bifuadihi Ibn Abbas mengatakan Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam melihat Robnya dengan hatinya marotain dua kali. Wa Aisyah tu angkarati ru'yah. Adapun riwayatnya Aisyah mengingkari bahwa Nabi melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Aisyah mengingkari dengan riwayat yang tadi, tadi kami telah bacakan. Faminan nas man jama' Di antara para ulama ada yang berupaya untuk menjamak mengumpulkan dua ungkapan ini Ibn Abbas dan ungkapannya Aisyah radhiyallahu anha faqala Aisyah itu angkar ru'yatul ain. Lihat Aisyah riwayatnya Aisyah mengingkari Nabi melihat Allah dengan mata kepala. Ru'yatul ain dengan pandangan mata kepala. Wa Ibn Abbas atbatat ru'yatul fuad. Ada pun Ibn Abbas menetapkan Nabi melihat Allah dengan hati. Bil fuad. Wal alfadu az-zabidatu an Ibn Abbas ya mutlaqah. Cara menggabungkan. Kalimat yang muncul dari Ibn Abbas Nabi melihat Robnya mutlaqah. Itu yang pertama, lihat saja begitu. Kemudian yang kedua dengan hati. Kata beliau di sini, walal fana taran yaqul ra'a Muhammadun rabbahu wa taratan yaqul ra'ahu Muhammadan wa lam yathbut lab wa lam yathbut al min Abbas lafdun sarihun an ra'a bi ani kesimpulannya beliau sebutkan tadi di atas Raid bin Abbas kesimpulannya Ibnu Abbas tidak pernah mengatakan Nabi Muhammad melihat Allah dengan kedua mata kepalanya. Itu di garis atas. Walaysa bil alfaz yaqtadi an ra'a ra'a bi'ani. Tidak ada satupun lafaz ungkapan para salaf, para sahabat yang menunjukkan kepada makna Nabi melihat Allah dengan kedua matanya. Ini tidak ada ungkapan itu. Tidak satu pun di antara salaf mengatakan kata-kata itu. Wala adalikan dzalikan ahad minas sahabat. Pertegas oleh beliau. Ibnu Abbasnya, Aisyahnya, Ibn Masudnya, bahkan ulam yakbud dalikan ahad minas sahabat. Tidak ada satupun orang di antara sahabat yang mengatakan Nabi Muhammad melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya. Wala fil kitab wa sunnah mayadullu ala dhalik. Ibnu Taimiyah bertegas lagi. Dan tidak ada dalam Al-Quran satu pun ayat. Tidak ada dalam sunnah Nabi satu pun riwayat yang sahihah yang menetapkan Nabi melihat Allah dengan mata kepalanya. Itu tidak ada. Masya Allah ini Syekh Temiyah. Kedalaman ilmu beliau menerangkan kepada kita. Yang tadinya kita bingung. Kok ada khilaf di antara salaf? Kok ada beda pendapat di antara salaf? Berbeda pendapat dan perkara etikot. Kemudian beliau mengatakan balin nusus sahihah ala nafihi adal. Bahkan nas yang sangat jelas Al-Qur'annya maupun sunnah yang sahihah menafikan itu. Menafikan apa? Nabi melihat Allah dengan mata kepala. Itu malah justru dinafikan. Ditiadakan. Akan menjadi pembahasan kalau tidak paham, wih Ibn Abbas gimana itu? kok menyalahi nas? Ah begitu. Itu yang berbahaya kalau kita antum tadi beranjak pulang belum selesai kesimpulannya Ibn Abbas melawan dalil. Oh, Anda salah. mau balik kon seandainya ada yang pulang, Pak. Karena itu tadi saya mengatakan jangan beranjak karena nanti berbahaya pembahasan ini kalau tidak tuntas. Ini pembahasan tidak begitu panjang, tinggal sebentar lagi. Hadirin kaum muslimin, nas yang ada malah justru menolak etikat atau keyakinan Nabi melihat robnya. Kalau Nabi saja tidak melihat robnya, bagaimana dengan manusia lain? Tentunya tidak akan mungkin bisa melihat para guru-guru sufi yang diyakini melihat. Mana dalilnya? Nabi ketika Mi'raj saja tidak melihat Allah Azza wa Jal dengan mata kepalanya. Oh tiba-tiba ada etika di kalangan kaum sufi karena mereka mengatakan guru mereka telah sampai tingkatan paling tinggi dan menyatu dengan Robnya. Akidah widatul wujud. Menyatunya seorang hamba dengan Allah Azza wa Jal ini keterlaluan. Bicara tanpa dalil. Dalul mudil. Sesat dan menyesatkan. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an. Mana dalilnya yang menafikan itu? Dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Dzar yang bertanya tadi bukan Aisyah tapi sahabat Abu Dzar. Disebutkan atar dalam kitab Itahful Qari. Dalam Sahih Muslim disebutkan Sahabat Abu Dar beliau mengatakan sa'altu Rasulullah aku langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal ra'aita rabbak apakah engkau melihat Rabbmu Abu Dar langsung tanya Faqala Rasul mengatakan nurun anna arah cahaya yang aku lihat. Rahum Muslim, redmu Muslim. Nas ini menafikan, meniadakan sangkaan bahwa Nabi melihat Robnya. Ia menafikan siapa? Nabi sendiri. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan Ibnu Abbas menyelisih Rasul, Rasul saja mengatakan cahaya aku lihat, Kenapa, kenapa Ibn Abbas mengatakan Nabi melihat Allah? Anda salah paham. Tidak ada satupun riwayat dari Ibn Abbas yang sorry yang jelas yang mengatakan Nabi melihat Allah dengan mata kepala. Itu tidak ada. Yang ada melihat saja. Melihat bisa dengan hati. Dan itu dibenarkan. Melihat dengan apa? Yukolbihi. Dengan hatinya. Yang sering dibahas di sini adalah melihat dengan mata kepala. Nabi Musa tidak bisa melihat Allah Azza wa Jal ketika minta kepada Allah Arini andur ilaik Perlihatkan kepadaku Aku ingin melihatmu Asmau kalamaku walam arak Aku mendengar ucapanmu ya Allah Namun aku tidak bisa melihatmu Allah katakan lantarani engkau tidak akan bisa melihatku. Melihat dengan apa? Mata kepala. Nabi Musa tidak melihat. Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW juga tidak melihat. Dengan mata kepala. Bagaimana mungkin ada manusia yang bisa melihat Allah Azza wa Jal dengan mata kepala sebagaimana diklaim oleh kaum sufi. Wahakadha kaum muslimin jami'an pembahasannya. Kemudian disebutkan Imam Ibn Kathir, demikian Imam Ibn Qayyim, pendapat pembahasan-pembahasan yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa difahami oleh kita semuanya. Yang kesimpulannya adalah ucapan Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah. Man za'ama annahu yara rabbahu fi dari dunya fahuwa kafirun billah. Kesimpulan akhir adalah matan dalam syarh sunnah. Ucap Imam Berbahari. Barang siapa yang dia meyakini bosnya dia melihat Robnya di dunia dengan mata kepalanya. Maka dia kafir kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Silakan yang mau pulang sudah boleh. Belum sholat pahala <laughs> coba di situ. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya pembahasan tersebut. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Besok pagi insya Allah masih ada talim dengan kita. Riyadus Salihin. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfirullah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.